Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kuningan. Tim reportase Radio Kuningan dalam perjalanan penuh berkahnya ke wilayah Tegal, Jawa Tengah untuk silaturahmi dan menziarahi makam Al Habib Tohir bin Abdullah bin Ahmad Al Kaf dengan suasana yang sejuk, sambutan senyum para santri yang sedang membaca zikir di area makam serta silih bergantinya para penziarah pecinta almarhum. Berikut ungkapan salah seorang penziarah Habib Tohir Al Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugroho, pecinta dakwah almarhum Al Habib Tohir Al Kab. Silaturahmi saya ke kota Tegal ini tiada lain karena mengharapkan berkah beliau serta mengharapkan syafaatnya kelak. Begitu banyak video-video beliau yang saya pendengarkan sehingga bisa memotivasi diri kami pribadi khususnya dan umumnya untuk semuanya sehingga kami pun bisa lebih banyak untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menziarahi makam para waliullah yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merindukan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari kami, mohon maaf, mohon doa selalu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Namun sibukkanlah dirimu untuk dibanggakan Rasulullah Alaihi Wasallam di akhirat. Bersama workshop multimedia Radio Kekuningan, jadilah generasi muda yang bermanfaat untuk umat Rasulullah. Ihsan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.